Al-Albani rahimahullah dalam kitab ini yaitu yang terakhir yang kita sebutkan adalah bab tentang tidak cukupnya kemampuan bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an Tidaklah cukup dengan kemampuan bahasa, dengan semata-mata itu bisa memahami Al-Quran. Telah kita sebutkan bahwa bukan berarti dalam pembahasan ini bahwasanya bahasa Arab tidak penting, tidak. Jangan disalahpahami. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya mempelajari bahasa Arab termasuk perkara yang wajib. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hanya saja apa yang disebutkan oleh beliau di sini memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa ketika seseorang dia memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, dalam tata bahasanya, maka tidaklah serta-merta dengan apa yang dia miliki tersebut, dia bisa memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang dia inginkan. Atau sesuai dengan apa yang dia ketahui secara bahasa semata. Tidak. Tetapi itu semuanya harus dikembalikan kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Contoh tentang permasalahan ini telah kita lewati. Ya, yang mungkin juga sempat disampaikan oleh uh, akhuna al ustaz al-fadil uh, Abu Saleh dalam khutbah Jumat yang lalu mungkin terkait dengan permasalahan ini yang juga pernah kita bahas. Nah, terkait dengan permasalahan ini bagaimana para sahabat yang ketika itu sempat di dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 6 Surat Al-An'am ayat 82 mereka ketika itu memahami bahwasanya makna zulm, makna kedzaliman tersebut secara bahasa. Artinya apa? kedzaliman secara umum. Tetapi ternyata yang dimaksud dengan kezaliman di situ di dalam ayat itu secara khusus adalah kesyirikan. Yang ketiga itu Rasulullah langsung membimbing mereka para sahabat. Menunjukkan para sahabat ini manusia-manusia yang terbimbing. Menunjukkan mereka adalah manusia-manusia yang terbimbing dengan bimbingan nubuah, dengan bimbingan Nabi saw Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan bahwasanya makna kedoliman di sini bukan makna kedoliman secara bahasa yang maknanya adalah perbuatan aniaya, tetapi maknanya adalah lebih khusus adalah perbuatan aniaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu maknanya adalah kesyirikan, berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kesyirikan dikatakan sebagai kezaliman? Karena seseorang meletakkan ibadah yang harusnya ibadah itu diberikan hanya kepada Allah, diberikan kepada selain Allah. Diberikan kepada kuburan, diberikan kepada orang mati, diberikan kepada pohon yang dikeramatkan, diberikan kepada enam sesuatu yang dikultuskan dari selain Allah. Maka yang seperti ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena secara bahasa kedoliman itu adalah wada'u syai' fi ghairi maudhi'ihi. Secara bahasa bahasa yang dimaksud dengan kedoliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ketika seorang berbuat dolim kepada saudaranya, dia tidak meletakkan pada tempatnya yang harusnya kepada saudaranya tersebut dia menghormati ya memuliakannya malah dia berbuat aniaya kepada saudaranya maka demikian juga kesyirikan tadi disebut dengan kezaliman karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya yang harusnya diberikan hanya kepada Allah tetapi justru diberikan kepada selain Allah. Nadar harusnya hanya kepada Allah, ternyata nadar untuk pohon beringin misalnya. Penyembelihan korban yang harusnya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembelih korban untuk Nyi Kidul misalnya. Demikian juga puasa, saum yang harusnya diberikan hanya kepada Allah tetapi puasa karena ingin mendapatkan pesugihan, mendapatkan jodoh dari orang-orang soleh yang dia kultuskan. Ya, dia berpuasa, tetapi ternyata niatnya untuk mengalap berkah dalam rangka mengharapkan berkah dari orang-orang yang telah mati. Lebih-lebih lagi puasanya tersebut ternyata tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Puasa pati geni misalnya. Puasa apalagi dengan berbagai macam puasa yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Islam ini sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Islam ini telah sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Majishun yaitu salah satu murid dari Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tu Malikan yakul. Aku pernah mendengar Al-Imam Malik Al-Imam Malik rahimahullah termasuk dari imam yang empat dari ahlus dari para a'immah atau dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, seorang salah seorang tabi'in yang mulia Al-Imam Malik beliau mengatakan manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalata Fa inna Allah ta'ala yaqul Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Majishun, aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru di dalam agama, dalam ibadah. Dengan perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. ya Roha hasanatan yang dia memandang perkara tersebut sebagai perkara yang bagus, perkara yang baik. Menganggap, loh ini kan niatnya baik. Loh tapi kan ini saya niatnya ikhlas karena Allah. Kita tanya, apakah itu dibimbingan oleh Rasul? Apakah para sahabatnya melakukan yang demikian? Oh ya tidak. Tapi kan saya ikhlas. Berarti ini baik katanya. Kata Alimah Malik, barang siapa mengada-adakan perkara-perkara baru dalam agama ini dan menganggapnya perkara baru tersebut sebagai perkara yang hasanah, perkara yang baik, sampai-sampai dikatakan sebagai bid'ah hasanah. Sebagai perkara yang hasanah kata beliau. Maka fakot za'ama anna Muhammadan Rasulullah khana risalata. Maka dia telah menuduh, menyangka dengan tuduhan jelek bahwasanya Rasulullah telah mengkhianati risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lah kenapa kok mengkhianati risalah? Lianna Allah taala yakul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Al yauma akmaltu lakum dinakum Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian wa atmamtu alaikum nikmati dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku wa raditu lakumul islam madina dan aku ridai bagi kalian Islam sebagai agama kalian Islam telah sempurna telah disempurnakan oleh Allah tidak butuh penambahan tidak butuh pengurangan Tinggal kita ikut dengan apa yang telah dibimbingan oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini ada orang yang sampai-sampai kalau seandainya dia mengada-adakan perkara baru dalam agama yang dia anggap sebagai perkara yang hasanah, perkara yang baik, maka dia telah menyangka, telah menuduh dengan tuduhan yang jelek bahwasanya ya, zaama itu adalah menyangka dengan sisi yang jelek, menyangka dengan sesuatu yang jelek, berprasangka jelek bahwasanya Rasulullah telah mengkhianati risalah Allah. Kenapa? Karena Allah telah berfirman bahwasanya Islam ini telah sempurna. Ya kalau seandainya menganggap bahwasanya ini baik berarti menganggap Rasulullah mengkhianati risalah. Karena butuh Islam ini penambahan lagi kan gitu. Padahal Allah telah menyebutkan kesempurnaan Islam ini kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Malik dalam riwayat ini yang disebutkan oleh Ibnu Majishun beliau mengatakan fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka apa-apa yang tidak termasuk agama pada hari ini Ya, ketika Islam telah disempurnakan ini dan apa-apa yang tidak termasuk dalam bagian agama pada hari ini itu tidak dikategorikan dalam urusan agama Islam, tidak termasuk dalam bagian dari ibadah dalam dinul Islam. Falayakunul yauma dinan, maka demikian juga. Nah, dan apa-apa yang ketika itu ketika disempurnakan Islam bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini demikian juga tidak termasuk bagian dari agama. Walaupun manusia menganggapnya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang baik. Karena baiknya suatu amalan tidak dinilai semata-mata dengan niat yang ikhlas. Karena baiknya amalan tidak semata-mata dengan ketulusan niat yang ada pada seorang hamba, tetapi harus memenuhi syarat yang kedua yaitu apa? Ittiba'ur rasul mengikuti bimbingan Rasul, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang kemudian mengatakan, lu saya yang penting kan ikhlas. Walaupun saya sholat subuh saya tiga rakaat, tapi kan saya ikhlas. Kita lihat sholat subuh itu dibimbingan oleh Nabi berapa rakaat pak? Ya dua rakaat. Lu kenapa ditambah? Lah biar banyak pahalanya. Tidak demikian. Karena bagaimana yang dibimbing oleh Rasul itulah yang terbaik. Itulah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Salat subuh dua rakaat telah dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kemudian umatnya menambah-nambahi sendiri. Maka ini adalah ucapan yang sangat padat dan berisi dari apa yang disampaikan oleh Alimah Malik tadi. Sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang menganggap Perkara-perkara baru dalam agama itu sebagai perkara yang hasanah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian juga telah kita sebutkan bahwa sebagaimana kaedah yang telah disepakati di antara para ulama bahwasanya menafsirkan Al-Qur'an tersebut adalah dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Demikian juga Al-Quran tersebut ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan apa-apa yang disebutkan oleh para sahabat Ridwanullah Taala alaihi Majmai. Sehingga sebagaimana yang telah kita sebutkan dikatakan oleh Syekh al Bani. Dalam apa yang terakhir kita baca, walidzalika kana minal qawaidil muttafaq 'alaiha baina ahli ilmi ayyufassara al-Qur'anu bil Qur'an was sunnatu thum was sunnati thumma bi aqwali sahabah. Maka oleh karena itu termasuk dari kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, para ahlul ilmi bahwasanya Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Yaitu ayat satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ya. Bukan kemudian lo ini kontradiksi antara satu ini ayat ini dengan ayat yang lainnya terjadi sesuatu yang bertolak belakang. La, tidak sama sekali. Kala. Tidak sama sekali. Demikian juga Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas pen, sebagai penjelas Al-Quran. Sebagaimana ayat yang sering-sering kita ulang, yang kita tidak bosan untuk menyebutkan, menyebutkannya, Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim dan kami turunkan kepadamu adzikra Al-Qur'an ini wahai Muhammad dalam rangka apa? Litu bayi linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia dari apa-apa yang diturunkan kepada mereka tersebut dari Al-Qur'an. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian demikian juga dengan akwalus sahabah, dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat ridwanullah taala alaihi majma'in. Karena demikianlah kita dibimbingkan oleh Nabi agar kita berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya. Loh kok harus berpegang dengan sunnah para sahabat sih? Tidakkah kita ingat para sahabat, manusia-manusia yang telah diberikan rekomendasi langsung tazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan orang-orang yang pertama-tama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah memberikan apa rekomendasi berupa radhiyallahu anhum Allah telah meridhoi mereka. waradu anah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat, manusia-manusia yang telah diberikan tazkiyah. Sampai-sampai Rasulullah melarang kita untuk mencela para sahabat. Tidak boleh kita kemudian mencela, menjatuhkan kredibilitas para sahabat, menuduh para sahabat demikian dan demikian, menuduh para sahabat di antara para sahabat KKN terlibat dalam KKN atau memiliki tangan besi dan demikian dan demikian. Jangan. Jangan terbawa dengan berbagai literatur yang ingin berusaha merusak kredibilitas para sahabat ridwanullah taala alaihi Kita katakan memang para sahabat tidak maksum. Tetapi mereka adalah manusia-manusia yang telah terbimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh beliau langsung, dibimbing dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu dan manusia-manusia yang telah dipuji dan direkomendasi oleh Allah bahkan dilarang kita mencela para sahabat Nabi la tasubbu ashabi jangan kalian mencela para sahabatku sampai-sampai orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak akan mencapai infak yang diinfakkan oleh para sahabat walaupun hanya satu mut satu mud yang diinfakkan para sahabat mungkin dengan satu mud kurma, satu mud ini satu tangkupan tangan ini. Mungkin kurma, bahkan separuhnya tidak mencapai. Infak yang dikeluarkan oleh para sahabat setengahnya sama sekali nggak mencapai nah pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena keikhlasan, ketakwaan yang ada pada mereka para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan khairul kuruni karni. Sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu masanya siapa? Sahabat. Di mana sahabat hidup langsung bersama Rasulullah. Murid-murid yang langsung belajar dengan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan, "Lu bukankah di tengah-tengah mereka ada munafik?" Maka dijawab bahwasanya munafik itu bukan para sahabat dan sahabat bukan munafik. Sehingga Tidaklah tepat kalau dikatakan munafik itu sahabat dan sahabat itu munafik. Tidak boleh seorang kemudian memiliki keyakinan, oh ada sahabat yang munafik itu. Tidak boleh. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran syiah. Yang berusaha ingin menggugurkan kedudukan para sahabat. Yang telah dimuliakan oleh Allah. Yang telah diposisikan sebagai manusia-manusia yang utama. Walaupun kita tidak mengatakan mereka maksum. Tetapi di dalam urusan agama ini telah dibimbingkan oleh Rasulullah agar kita kembali kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Di dalam hadis Al-Irbadi mensyariah Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para khalifah yang terbimbing, para sahabat ridwanullah taala alaihi majma'in. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan sampai-sampai sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin di Masjid Raya Ukhuwah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang fenomena perpecahan umat yang terpecah umat Islam ini menjadi 73 golongan sampai-sampai ketika ditanya manhum ya Rasulullah Siapa satu or satu golongan yang selamat? Yang ketika Rasulullah ketika itu mengatakan kulluha finar, semuanya masuk ke dalam api neraka illa wahidah kecuali satu saja. Satu golongan saja. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Apa-apa yang aku dan para sahabatku pada hari ini berada di atasnya. Di dalam beragama. Di dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Dalam akhlak, dalam manhaj. Apa-apa yang aku dan siapa? Para sahabatku. Menunjukkan kita semuanya dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan agama ini kepada bimbingan beliau dan demikian juga para sahabat beliau alaihi radwanullah taala alaihi majma'in. Para sahabat manusia-manusia yang terbaik yang Allah telah memberikan rekomendasi kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat karena disebutkan di sini kalian di sini tentunya para sahabat adalah duhulan awalian manusia yang pertama kali masuk dalam konteks ayat ini. Karena turun ketika itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya mereka yang disebutkan di sini yang pertama adalah para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia-manusia yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka ikhwan ibidin rahimani wa Jangan kemudian seorang lancang membicarakan tentang kejelekan para sahabat. Demikian juga jangan diantara bentuk kelancangan seseorang adalah jangan sampai kemudian dia berani nam mengembalikan urusan agama ini kepada selain Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Rasulullah telah membimbingkan bahwasanya Islam ini adalah dikembalikan kepada apa yang telah dibimbingan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi bahwa di dalam memahami Al-Qur'an ini Al-Quran dengan Al-Quran Yaitu ayat satu dengan yang lainnya Saling menafsirkan satu dengan yang lainnya Demikian juga Al-Quran dengan sunnah. Demikian juga Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Maka yang demikian adalah merupakan jalan keselamatan. Maka demikianlah kalau agama ini dikembalikan kepada mereka. Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka agama ini akan satu. Tidak akan ada perpecahan di dalamnya. Kalau seandainya urusan agama ini dikembalikan kepada masing-masing kelompok, masing-masing organisasi-organisasi atau partai-partai akan terpecah belah. Ya. Tetapi kalau dikembalikan kepada apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang mereka lah yang dikatakan sebagai salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, mereka lah para sahabat. Maka agama ini akan lurus. Islam itu akan terbimbing Ketika kita berpegang kepadanya, agama kita akan terbimbing sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh beliau selanjutnya wa min huna yatabayyanu lana sababu dalali ulama'il kalami qadiman wa hadithan. Dan dari sini nampak jelaslah bagi kita sebab kesesatan ulama-ulama ahli kalam yaitu ulama-ulama filsafat yaitu ahli filsafat filosof yang mengembalikan agama mereka kepada akal-akal pikiran mereka kalau tidak sesuai dengan akal mereka ditolak ya mereka yang berkecimpung dengan filsafat. Allahul Musta'an. Bahkan sekarang ini justru sebagian kaum muslimin seolah-olah ilmu filsafat itu adalah ilmu kebanggaan. Bahkan dijadikan sebagai enam sebagai salah satu bidang yang dibanggakan oleh sebagian umat Islam. Padahal ilmunya adalah ilmu yang merusak. Ya. Sehingga ahli filsafat itu adalah dari zaman dahulu sampai sekarang itu tidak ada pujian dari para ulama, dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kata beliau, dari sini nampak jelaslah sebab kesesatan para ulama ahli kalam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini wa mukhalafatuhum lis-salafi radhiyallahu anhum fi aqaidihim dan penyelisian mereka terhadap para salaf. Siapa para salaf? Para sahabat ridwanullah taala alaihi majmain Penyelisian mereka terhadap akidah para sahabat, para salafus saleh, fadlan an ahkamihim lebih-lebih lagi dalam masalah hukum. Wong dalam masalah akidah yang urusan besar mereka menyelisih lebih-lebih yang di bawahnya. Tambah rusak. Apa itu? Wahuwa bu'duhum anis sunnati wal ma'rifati biha. Yaitu jauhnya mereka dari sunnah Rasulullah dan jauhnya mereka untuk mengetahui secara benar-benar tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka modalnya itu hanya akal, kalau sudah tidak sesuai dengan akal pikiran ditolak. Bahkan tidak hanya sunnah yang ditolak, bahkan ayat di dalam Al-Quran dianggap tidak relevan. Oh ini tidak relevan lagi sekarang. Di dalam masalah ayat perintah untuk berjilbab bagi kaum wanita menutup aurat, oh sudah tidak relevan. Sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Inilah hasil olahan orang-orang ahli filsafat wa tahkimuhum ukulahum wa ahwaahum fi ayati sifat wa ghairiha dan demikian juga apa yang mereka jadikan hukum terhadap akal-akal mereka karena mereka beragama hanya modal dasarnya itu akal, akal, akal. Dan demikian juga dari hawa-hawa nafsu mereka di dalam memahami apa? Fi ayat sifat terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Ya. Padahal jelas di dalam Al-Quran disebutkan Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istiwa. Ya, beristiwa di atas arsnya. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa bersemayam, beristiwa di atas arsnya. Nah, yani al-istiwa di sini adalah ala wartafa'a. Ada sebagian para ulama yang tidak uh, nah, tidak setuju dengan istilah Nam istiwa di sini diartikan istikrar, bersemayam. Ala kulihal bahwasanya makna istiwa di sini adalah ala wartafa, tinggi. Berada di atas arsnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ketiga itu ada seorang budak wanita. Yang ketiga itu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguji apakah wanita atau budak wanita ini adalah seorang mukminah. Kemudian ditanya, Ainallah Qalat fis sama. Budak wanita tersebut mengatakan Allah itu di langit. Waman ana dan siapa aku? Anta Rasulullah. Kemudian wanita tersebut mengatakan kamu adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukmin. Menunjukkan bahwa ini akidah seorang mukmin bahwasanya Allah di atas langit. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang diperbuat hambanya Allah meliputi dari apa yang ada dalam seluruh alam semesta ini. Allah Maha Tahu yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah ini datang dari kalangan ahlul kalam, ahli filsafat mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Sampai-sampai ada yang kebablasan sampai-sampai mengatakan Allah itu ada di mana sembarang tempat. Sampai-sampai mereka mengatakan yang ekstrim, sampai-sampai ya yang ada di WC, ada di tubuhnya manusia, ada yang sampai mengatakan di tubuhnya anjing atau babi. Allah musta'an. Ta'alallah amma yasifun. Allah maha tinggi. Maka yang sepertinya adalah batil dari apa yang mereka ucapkan. Sampai-sampai mereka mengatakan, lu kan ada ayatnya. Wallahu ma'akum ainama kuntum dan Allah itu bersama kalian di mana kalian berada. Maka di sini tidaklah yang dimaksud dengan ma'iyah di sini adalah ma'iyatul zat. Bukanlah yang dimaksud adalah kebersamaan secara zatnya. Bukan berarti kemudian Allah bersatu dengan makhluknya. Karena yang berpendapat Allah itu bersatu dengan makhluknya adalah batil. Sebagaimana pendapat al-hulul wal-ittihad atau yang dikenal sekarang dengan pendapat wihdatul wujud atau kalau kalau orang Jawa keyakinan apa manunggaling kaulau gusti bersatunya Allah bersama dengan makhluknya bersatu dia Allah itu di dalam hati seorang hamba atau bersatu dengan makhluknya naudzubillah sampai-sampai di antara mereka ada yang mengaku dirinya sebagai Allah ini lebih ngeri lagi yang hakikatnya adalah syaitan yang membisikkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka sekali lagi bahwasanya kebersamaan tadi adalah maknanya adalah ma'iyatul ilmi wal ikhafah. Maknanya adalah kebersamaan Allah dalam sisi ilmu. Bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada pada makhluknya. Adapun zatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman alal arsyistawa. Tidak boleh kemudian seorang membagaimanakan bagaimana istiwanya Allah. Kemudian demikian juga tidak boleh seorang mentakwil-takwil. Mengotak-atik, memalingkan makna istiwa kepada makna yang lain. Mengatakan bahwasanya makna istiwa adalah maknanya bukan istiwa, yang maknanya adalah tinggi bukan, tetapi maknanya adalah menguasai. Maka yang sebenarnya ada juga hasil olahan orang-orang ahli filsafat. Maka warifidin rahimani wa Maka kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. Allah berada di atas arsnya dan Allah maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi yang ada pada makhluknya. Tidak luput sedikit pun dari apa yang ada pada makhluknya. Maka demikianlah mereka ahlul kalam, mereka menjadikan hukum akal-akal mereka dan hawa nafsu mereka dalam memahami ayat-ayat sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Maka ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma ahsana ma jaa'a fi syarhil aqidati tahawiyah dan demikian juga dilanjutkan oleh beliau. Isya jam berapa? 50 kurang berapa menit? Sepuluh menit. Kita lanjutkan. Kemudian dilanjutkan oleh beliau asy Al-Albani rahimahullah. Wa ma'ah ahsana ma fi syarhil aqidah tahawiyah dan sangat bagus apa yang telah disebutkan dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan Wa kaifa yatakallamu fi usuliddin man la yatalaqahu minal kitabi was sunnah. Maka bagaimana boleh seorang kemudian berbicara dalam urusan pokok-pokok agama orang-orang yang tidak mengambil ilmunya tersebut dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka bagaimana boleh seorang berbicara dalam urusan agama yang dia sendiri tidak mengambil ilmu tersebut dari Al-Quran wa sunnah. Tapi dari apa? Dari ucapan Aristoteles. Dari ucapan Plato. Yang hakikatnya ilmu filsafat ini dari ilmu orang-orang Yunani. Ya. Wa innama yatalakau min fulan min kauli fulan. Hanya saja orang yang seperti ini mendapatkan dari perkataan manusia, si fulan wa alan. Dalilnya Kola Aristoteles. Berkata Aristoteles, berkata Plato. Ya. Sampai-sampai berkata Karl Marx, ya, tokoh komunis. Nah, Allah musta'an. Wa idza za'ama annahu ya'khudhuhu min kitabillah la yatalaqqa tafsira kitabillah min ahadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yanzur fiha wa la fima qalahu sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan. Kalau seandainya dia menganggap dirinya mengambil dari Al-Quran, lalu kenapa dia tidak kemudian mengambil tafsir Al-Quran tersebut dari hadith-hadith Nabi? Karena hadith Nabi adalah penjelas dari Al-Quran. Demikian juga kenapa kemudian dia tidak melihat kepada hadis Nabi, bahkan alergi kalau disebutkan hadis Nabi. Hadis, hadis, hadis terus. Kapan umat Islam mau maju? Sampai-sampai seperti ini. Kapan mau maju? Hanya tiap hari sibuk dengan haddatsana wa ahbarana. Apa maksudnya haddatsana wa ahbarana? Ilmu hadis. Ya. Wala fima qalahu sahabatu wattabi'una lahum biihsan. Dan demikian juga dia kenapa kemudian tidak mau melihat dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat? Al-manqul ilaina anithikat alladzina tukhiruhumun nuqad. Yang jelas bahwasanya ini semuanya telah dinukil kepada kita ya dari orang-orang yang terpercaya karena rijal-rijal hadis ini ya hadis ini sampai kepada kita adalah melalui perawi-perawi yang terpercaya karena ketika ada perawi yang pendusta maka ditolak tidak dianggap sebagai hadis Nabi kalau ada perawinya lemah demikian juga para ulama sebagai bentuk kehati-hatian tidak diambil itu semuanya dan tidak dinisbatkan kepada Nabi Makanya hadis yang diterima adalah hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif maka tidak dianggap atau tidak diterima, tidak sebagai hujah di dalam Islam. Maka dikatakan oleh beliau fa innahum, maka merekalah para salaf tersebut, para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain, lam yanqulu nadmal Qur'an wahdahu bal naqalu nadmahu wa ma'nah mereka sesungguhnya tidaklah menukil dari apa yang ada dari Al-Quran itu semata-mata ayatnya tok. Tidak. Tetapi bahkan juga menukil ayatnya demikian juga maknanya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah langsung. Walakanu yata'allamun al-Quran kama yata'allamu sibyan. Bal yata'allamunahu bima'anih. Dan mereka para sahabat itu tidaklah mempelajari Al-Quran sebagaimana anak-anak kecil belajar Al-Quran. Tidak. Tetapi mereka mempelajari Al-Quran itu bersama maknanya, bersama tafsirnya. Dari mana tafsirnya? Dari Rasulullah. وَمَنْ لَا يَسْلُكْ سَبِيلَهُمْ فَإِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِرَأْيِهِ Maka barang siapa yang tidak meniti jalan mereka, maka sesungguhnya dia hakikatnya berbicara urusan agama ini dengan otaknya, dengan akalnya semata. Kenapa? Tidak mau mengembalikan kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Wa man yatakallamu bi ra'yih wa bima dinallah wa lam yatalaqqa dzalika minal kitab fa ma'thum wa in asaba. Dan barang siapa yang berbicara dengan akalnya tadi dari apa-apa yang dia sangka tersebut sebagai agama Allah Sedangkan dia tidak mengambil itu semua dari Al-Quran ya sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya bahwa makfumun maka dia itu dianggap sebagai orang yang berdosa wa in asoba walaupun kadang-kadang apa yang dia ucapkan itu benar mencocoki kenapa karena dasar bijakannya itu dengan akal ya walaupun mungkin bisa jadi dia benar bisa jadi suatu ketika mencocoki tetapi Tetap dia dianggap sebagai seorang yang berdosa. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak mau mengembalikan urusan agama ini. Menafsirkan Al-Quran tidak dikembalikan kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Waman akhadha minal kitabi was sunnah fahuwa ma'jur wa in ahtoa Dan sedangkan orang yang mengambil dari Al-Quran dan sunnah, dia berusaha berpegang kepada keduanya, Memahami Al-Quran dengan sunnah Rasul. Memahami Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Dengan bimbingan para sahabat. Para salafus saleh. Maka orang yang sebenarnya adalah mendapatkan pahala. Sebaliknya dengan apa yang keadaan orang yang tadi. Orang yang berdosa tadi. Orang yang sepertinya akan mendapatkan pahala. Walaupun mungkin kadang-kadang tergelincir dia dalam kesalahan. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang sudah pijakannya sebenarnya adalah Berada di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Cuma dia beristihad dan istihadnya salah. Tetapi tentunya ketika dalam masalah urusan mengambil pendapat di kalangan para ulama, ketika ada yang jelas-jelas salah, tentunya sebagaimana yang telah kita bahas, tidak boleh seorang itu mengambil kesalahan yang ada pada ketergelinciran tersebut. Karena mereka pun para ulama membimbingkan bahwasanya semua pendapat mereka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, maka buang pendapatku tersebut. Tetapi kita pembahasan di sini adalah seorang yang sudah bersungguh-sungguh, yang sudah tempatnya istihad, yang dia melandaskan itu semua kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tergelincir. Maka ketergelinciran tersebut tetap dia mendapatkan pahala. Berapa pahalanya? Satu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Idza ijtahada al-hakim fa asaba walau ajran. Apabila seorang hakim itu beristihad, maka dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Lakin in asaba yudha'af ajruhu. Akan tapi apabila dia benar, maka dia pun akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, Masya Allah ini adalah nasihat buat kita semuanya. Nah, Semoga ini bisa kita pahami dan kita amalkan dan sebagai bentuk kehati-hatian kita terhadap berbagai pemikiran-pemikiran yang berbahaya di dalam urusan agama ini yang tentunya ini semuanya membimbingan kepada kita untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala.